Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengenai ucapan Imam Al-Baiquni yarwihi 'adlun dhabitun 'an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi termasuk syarat-syarat sebuah hadis dikatakan sahih selain bersambungnya sanatnya kemudian juga hendaknya perawi tersebut memiliki sifat adalah dan juga memiliki sifat adabat sifat adalah kita sebutkan apa itu sifat adalah yaitu seseorang itu apa mustaqim sirah. Nah, jalan hidupnya itu lurus. Nah, istiqamah rajul fi dinihi wa muru'atihi. Nah, lurusnya kehidupan seorang tersebut dalam agamanya dan juga muru'ah harga diri serta kehormatannya. Adapun perkara muru'ah baru kita jelaskan, nah, sebagian ahli mengatakan muru'ah itu adalah an yaf'ala seseorang itu mengerjakan sebuah perbuatan ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu. Sebuah perbuatan yang membuat apa namanya dia itu baik, apa yang bikin dia itu baik dan yang bikin dia itu indah bukan malah memperjelek keadaannya eh, yang bikin kehormatannya itu baik gitu loh ya na'am barakallahu fikum wa yadara ma yudannisu wa yushinuh dan juga meninggalkan semua perkara yang yang bisa mengotori kehormatannya dan juga nah barakallahu fikum membuat keruh harga dirinya paham itu ya itulah yang namanya muru'ah nah beliau nanti akan menyebutkan contoh-contoh yang muru'ah itu kayak apa yang bukan muru'ah itu kayak apa dalam artian seseorang dikatakan hilang berwarna itu kayak apa? Nah, kemudian orang itu dikatakan biasa-biasa saja itu kayak apa? Nanti kita akan lihatnya. Namanya. Karena nanti syarat daripada apa? Sebuah hadis itu dikatakan sahih. Nah, barakallahu fiikum yang pertama apa? Ittisalus sanad kemarin. Bersambungnya sanad tersebut. Kemudian nanti syarat yang berikutnya lagi apa? Ayyakuna rawi nah mausufun ayakun rawi mausufan bil adalah perawinya itu disifati dengan nama adalah memiliki sifat al-adl adalah apa itu ya memiliki sifat al-adalah yaitu orang-orang yang apa yang senantiasa barakallahu fikum nam yudlak ala rajulin eh, aqilin apa rojulin aqilin muslimin salimin min asbabil fiski wa min khawarini al-murmah. Tahu tidak? Ya? Jadi terkadang yang namanya adalah itu diitlakkan digunakan oleh seorang yang dia itu muslim berakal nah, muslim karena ada masalah sanat harus muslim ya nah berakal kemudian dia selamat dari apa selamat dari sebab-sebab kefasikan kefasikan itu ada dua jenis kefasikan dengan syubhat menjadi menjadi khawarij atau misalnya semisal, semisal itu atau menjadi enam pemikiran syiah dan misalnya atau terkadang dengan syahwat berzina, judi, minum-minum khamar itu kefasikan juga Nah, barakallahu fikum. Sehingga orang dikatakan memiliki sifat adalah itu bukan maknanya enggak punya dosa sama sekali. Karena ada yang sebagian mereka mendefinisikan orang yang memiliki sifat adalah adalah man la dzanbalahu, orang yang tidak punya dosa. Paham ya? Itu enggak mungkin. Paham ya? Karena karena perkara ini secara maksum atau enggak maksum itu, paham ya? Kecuali para anbiya mursalin, mereka memang orang-orang yang dikecualikan dan mereka maksum, terjaga dia apa? dosa besar. Barakallahu fikum. Nah, baik sebelum diutusnya ataupun setelah diutusnya menjadi nabi. Adapun manusia dia seperti kita ini tidak masuk dari kesalahan. Paham ya? Tidak masuk dari kesalahan. Barakallahu fikum ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar wa la aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Hadisnya siapa itu? Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Muslim. dia? wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa maka minta ampunlah kalian kepada aku saya aku akan ampuni kalian ewa syahidnya mana barakallahu fikum syarat yang kedua adalah ayyakuna rawi mausufan bil adalah atau bil adil. paham ya mausufan bil adalah orang tersebut adalah adilan maksudnya adalah sifatnya dengan adalah paham ya ya mustaqim sirah yang jalan yang nah barakallahu fikum jalan hidupnya itu lurus agamanya dan juga muruahnya. Paham itu ya? Nah, Kemudian ada Dapat, Eh, ayakunna arrawi mausufan dapat Dhabat ini terbagi menjadi dua nanti juga kita lewati. Dhabat satu sama dhabat apa? Alkitab. dapat salah itu maksudnya adalah hendaknya apa? Dia itu hafalnya mungkin, hafalnya mantap, kuat gitu dan dia bisa mendatangkan kapan saja dibutuhkan. Paham itu ya? Nah, barangkali sesuai dengan apa? Sesuai dengan hadis yang pernah didengar dari dunia Tidak boleh menyelisih. Kemudian double kita, apa double kitab? Double kitab itu bahasa tulisannya itu juga dia menjaga tulisannya, menjaga kitabnya, menjaga bukunya tadi. Nah, kemudian suatu ketika dia menyampaikan barakallahu fikum itu sesuai dengan apa yang tulis yang dia ambil dari gurunya juga. Tidak boleh berubah dari situ. Nah, dan harus menjaga tulisannya karena nanti kalau buku tulisnya atau kitabnya yang untuk menulis hadis tidak dijaga, diambil oleh orang-orang yang jahat kemudian disusupkan di hadis palsu atau para perawinya ditukar dibolak-balik itu nanti bisa yang semula dia sikap jadi apa lemah Paham ya? Yang semula dia awalnya istiqomah jadi dhaif. Kenapa? Karena dia tidak menjaga tulisannya tadi. Seperti itu. Itu dalam masalah periwayatan hadis seperti itu. Kita lihat sini, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala Misalnya al-an, contohnya sekarang. Lau anna rajulan kharaja fi baladina. Hadza ba'duha. Nah, kata beliau kalau seandainya ada seorang sekarang keluar di negeri kami ini, keluar kampung itu, ba'da setelah duhur, Wamalahu al hoda Bersama dia itu makan siang ala sahnin di atas nampan. ya, pada dia. Jadi dia itu bawa nampan atau makan siang ini. Keluar siang hari setelah duhur dalam keadaan ma'ahu al-ghada. hoda itu makan siang. Ala sahnin. Makan siang tersebut dia berada di atas nampan atau piring itu. Ya, yang dia bawa. wasor yang fil aswaq. Kemudian dia sambil megang makanan di nampan tadi, dia jalan-jalan di pasar-pasar itu. Bayangkan tuh Nah, jalan-jalan di pasar-pasar. Wa ulu amaman nas besuk. Dia makan di hadapan manusia di tengah-tengah pasar seperti itu. Ya, makan makan ma'ruf ma'ruf sallallahu alaihi Nah, dia yaqulu amaman nas dia makan di hadapan manusia bisuq di pasar tersebut. La saqatat muru'atuhu. Oleh saya apa? Harga dirinya kehormatannya akan jatuh. Min ayun nas dari pandangan manusia. Bagaimana ini? Ustaz kok jenggotnya panjang kemudian berjubah maka sambil jalan kaki ya, di tengah pasar lagi nggak pakai peci misalnya. makannya pakai tangan kiri lagi wah tambah parah lagi paham ya setelah makan teriak-teriak lagi wah tambah parah lagi <laughs> Allah Ustaz yang jelas berbahaya nah, ini bisa menjatuhkan muruahnya ini bukan mustahil aja para tolong ilmu juga masuk paham ya dalam artian nah para pengajar dari para ustaz para asatidah para masyayikh atau bahkan para tolong ilmu kalau model seperti ini juga apa di hadapan manusia yang dalam artian yang kebanyakan manusia orang awam aja itu menilai perkara yang jelek itu loh makan sambil jalan kaki kemudian pakai tangan kiri sambil teriak-teriak macam-macam nah barakallahu fikum bisa merusak ruah harga diri dan kehormatannya wala sara mahallan lisukhriyah wal intiqad al jami' akhirnya apa perbuatan tadi menjadilah apa mahallan tempat celaan tempat hinaan dan tempat kritikan untuk seluruh manusia ya enggak gara-gara perbuatannya tadi Paham ya ya. Nah, orang-orang awalnya nggak tahu. Tahunya dia melihat ketika khutbah Jumat misalkan. Wah ini masya Allah Ustaznya. Orang ini masya Allah khutbahnya lantang sekali, tegas sekali. Ternyata ketika di pasar ketemu, eh, pakai kaos pendek, celana pendek, paham ya? <laughs> Kemudian makannya, oh, makannya tangan kiri, paham ya? Lama bikin buruk seperti itu. Nah, Allah seperti itu. Ini contohnya saja contoh. Walaupun ada atau enggak ada yang jelas seperti ini berbahaya gitu loh. Namanya walaupun enggak sampai separah itu tapi berbahaya gitu loh. Namun upayakan enam berhati-hati hewan. Tapi nanti ada yang masuk ke ada biasanya bagaimana? Kalau cuma misalkan kita masuk ke toko, masuk ke warung beli bakso, makan biasa makan terus pulang itu enggak masalah, jadi permasalahan. Paham ya? Yang jelas kita bisa menjaga muruah gitu loh. Nah, kecuali kalau kita, kita makan bakso itu dalam keadaan pakaiannya pun dalam pakaian santri misalkan pakaian pakaian gaul misalkan Ya. ya, paginya, malamnya nyantri, siangnya gaul misalkan. Seperti itu kan berarti kan merusak nanti. Kecuali kalau dia ya seperti biasanya, pakaian itu pakaian syar'i, dia misalnya jajan atau misalkan dia beli sesuai dengan kebutuhannya, pulang lagi selesai urusan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Perlu diperhatikan. Kalau ini enggak ini masuk pasar makan dengan berdiri dan jalan kaki lagi. Jangan jalan-jalan selain itu. Karena ya, nah, kalau fiikum. Kita lihat sini, amma idha kharaja rajulun 'inda babi. Ewa, ya, sekarang kalau seandainya ada orang keluar, dia keluar ke di depan rumahnya. Wa ibrikun. Kemudian dia masih bawa ceret. Ibriku ceret atau periuk itu ceret itu. Ibriku syani wal qahwa. Ceret yang isinya apa? Teh dan kopi. Nescafe misalkan. Contohnya aja ya. Nah, likainya likainya syarabahu indal bab. Karena dia inginnya minum di depan pintu gitu. Pintu rumahnya tapi ya, ya pintu rumahnya. Fahal yu'addu hadha min khawarim murwa amla perbuatan yang seperti ini dihitung atau dimasukkan dalam perkara-perkara yang bisa merusak harga diri dan kehormatannya ataukah tidak? Nakul kata Syekh Muhammad Salaf Imin ya, kita katakan atau jawabannya inna hadza fi tafsir kerinci Sesungguhnya perkara seperti ini dirinci dulu. Pertama, fa in kanatil 'adatu jarat bi mithli Kalau adatnya masyarakat di situ satu tempat situ, kampung situ. Nah, adatnya adalah apa seperti itu keadaannya. Fala yu'addu min khawaril murwah. Yang seperti ini tidak dianggap apa? Merusak harga diri kehormatannya, tidak dianggap. anna hadza huwa urf nas. ka urf dari kan mereka urf kan ini. Karena ini adalah adat dan kebiasaan manusia di sekitar situ. Nah, pagi-pagi santai-santai di tempat teras misalkan, itu sudah kebiasaan orang itu nggak masalah itu. Wa wa syai'un ma'lufun indahum. Ini perkara yang ma'luf, ma'luf ma'ruf. Perkara yang dikenal diketahui di mereka. Kama yafalu ba'du kibaris sin 'indana al-'an. Perhatikan ini. Sebagaimana yang kebanyakannya dilakukan orang-orang orang-orang tua. Eh, yang di tempat kami sekarang ini maksudnya di Saudi Arabia sana. Di Yaman juga sana, Orang tua itu biasanya tadi itu teh harus. Paham ya? Teh itu harus, teh panas-panas itu. Dan teh itu nggak seperti sini, teh sana itu ada yang modelnya dalam artian kalau kohwah kopi itu malah nggak pakai gula itu, Paham ya? Karena obes mereka. Kalau pakai gula malah tidak suka mereka. Kalau teh jelas ada yang pakai gula dan enggak. Tapi kalau kopi, kohwa atau bun istilahnya itu, ya kulit kopi itu di, digiling lagi, karena lembut itu jadikan kayak istilahnya serbu itu, itu tanpa gula mereka. Nah, tapi makanannya halawah. Halawah itu ya manis-manisan itu, gula-gulaan itu. Nah, yang jelas apa? Yang jelas kata beliau kama yafalu batu kibaris sinna indana Sebagaimana kebanyakan orang-orang tua yang dilakukan di kampung kami sekarang. Wa yang demikian yang demikian nabi idza awalun nahar akhraja nam. Wadalik yang demikian itu idza kana awalun nahar apabila di awal siang hari itu ini. akhraja bisa Allah anda babi dia keluar di depan rumahnya, samping rumahnya ada teras di itu, di terasnya. Wa ma'ahu dia membawa teh dan kopi wajah wajah lain sholat menas, kemudian dia minum di depan manusia orang lewat-lewat dia saja waman marra bihim qalu lahu tafaddal seringnya gitu orang yang lewat ditawari tafaddal tafaddal mana tafaddal Itu nah, gitu kan itu lewat kita enggak enggak minta dia ditawarin tapi orang sana itu seperti itu dalam artian adanya kebiasaan seperti itu minum di depan pintu dalam depan pintu masih di terasnya itu ada orang lewat lewat assalamualaikum waalaikumsalam tafaddal alhamdulillah tafaddal ma'an fadal Tahu-tahu sini minum kopi, minum teh misalnya. Tahu ya? Nah, dari sini, fahadalah kasabi seperti itu masalah. anna min adabin nas li anna min adabin nas itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan, dikarenakan termasuk biasa terhadap manusia mengerjakannya di situ. Paham ya? Dalam artian kebanyakan seperti itu, paham ya? Ini enggak usah meruah seperti ini, enggak masalah. Paham ya? Minum depan terasnya, karena ya hampir semuanya biasanya gitu, biasanya olahraga. Nah, yang jelas ketika urf kebiasaan atau adatnya merasa seperti itu keadaannya itu bukan mur, bukan ah, bukan merusak muruah di situ. Karena orang yang ketawa nih, ya, tafadhol. Tafadhol mana? Kami ya. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, amma in ata bi hadzal fi'l ala ghairi hadzal wajh. Tapi kalau dia mendatangkan perbuatan ini bukan dalam bentuk seperti yang kami sebutkan tadi, Amin itu? Bukan seperti bentuk yang kami sebutkan tadi, eh, bukan seperti sisi yang kami sebutkan tadi wa kana nasu yantaqidunahu ala fi'li hadha kemudian manusia kebanyakan di situ juga kampung tersebut mengkritik yang tak itu mengkritik ya memberikan kritikan atau mengkritik terhadap perbuatan ini wasara min ma'aidi ar-rajul dan perbuatan tersebut menjadi apa cacat atau istilahnya dengan perkara yang menghinakan orang tersebut wastahjalan nas hadzal fi'l dan kemudian manusia juga menganggap itu adalah perkara yang hina Naam sarah hadzal fi'lu min khawaril murumah. Maka perbuatan tersebut menjadi apa? Termasuk sesuatu yang bisa merusak harga diri atau kehormatan Apa maksudnya ya? Jangan kembali seperti ini. Karena para ulama nanti pun banyak juga ya. Para ulama sampai membagi. Ada yang mereka itu keras dalam jarak mutasyadid itu, ada yang pertengahan, ada yang mutasyadid mudah-mudahan. Yang pertengahan di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Eh, yang mutasyadid di antaranya kata mereka eh, Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi. Mutasyadid maksudnya itu kuat sekali dalam masalah seperti itu. Nah, terkadang seharusnya tidak sampai dikatakan zaif tapi karena saking jarahnya saking kuatnya tadi saking keras tadi dhaif yang mutasahil mutasahil Ibnu Hibban Ibnu Hibban mutasahil mudah-mudahan yang lemah malah jadikan fiqah seperti itu itu pembagian yang disebutkan para ulama yang pertengahan itu Imam Ahmad bin Hambal paham ya nah itu termasuk ulama-ulama yang yang mereka manfaatnya bidangnya untuk masalah jarh wa ta'dil cuman sana ada yang mutahil ada yang tasaddid ada yang mutawassit Paham ya? Mu'tadil istilahnya. Mu'tadil itu pertengahan. Imam Ahmad yang mutasyadid yang mereka masukkan adalah Abu Hatim Ar-Razi, kemudian yang mutasahil seperti Ibnu Hibban. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nanti kita akan lewati atau pada kita tetap yang lain. Perhatian sini. Undur masalah tahdi. Lihat sekarang contohnya tahdi. Nah, au atau tahdi itu tahdi atau yang sekarang banyak kecil itu yang banyak banyak orang punya itu apa namanya? Takrib ya ya, taklibut tahdib itu itu juga bagus nah tahdibut tahdib juga bagus ini punya Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya Ahmad bin Ali kan namanya Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Asqalani rahimahullah taala nah tahdibut tahdib kemudian gerakan lebih lebar, lebar dan lebih luas daripada itu apa itu tahdibul kamal nah, tahdibul kamal punya siapa Abu Hajar Al-Mizzi itu Punyanya Al-Imam Abdul Hajjaj Al-Mizzi. Itu mertuanya siapa? Mertuanya Abdul Fida Ismail bin Umar bin Katsir. Jadi Al-Imam bin Katsir itu menikah dengan apa? Putrinya Abdul Hajjaj Al-Mizzi. Abdul Hajjaj Al-Mizzi. Bisa dilihat dalam mukaddimah Al-Fusul Al-Fusul fi Siratul Rasul. Mukaddimah sebutkan masalah dalam artian terjemahnya atau biografinya. Nah, barakallahu fikum Al-Imam Al-Mu'arrikh Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir. Bahwasanya beliau menikah dengan apa putrinya Abdul Hajjaj al mizri yang memiliki tahdibul kamal itu. Ayo nah. Aw ghairu tajidu anna syakhsan wahid yakhtaliqu bihi al-khufat. Eh, tajidu anna syakhsan wahid yakhtaliqu bihi al-khufat. Terkadang kau akan menjumpai satu orang ya, satu orang perawi saja para khufat, eh, para penghafal hadis dalam artian para na'am barakallahu fikum yang akan menilai atau menjarah nanti mereka berselisih gitu loh. Fayaqulu ahadul uffat, fayaqulu ahadul uffat, nah, maka sebagian para penghafal hadis tersebut atau para pengkritik hadis tersebut, nah mereka mengatakan apa sebagian mereka ada rajulun la ba'sabih. Seperti itu, berselisih satu orang benar. Yang ini mengatakan ada rajulun la ba'sabih. Lelaki ini enggak masalah diambil hadisnya. Wa yaqulu ghairu wa ta'ala wa ta'ala Pertanyaan, silakan ambil al-siqah. Apa itu ya? Ada juga yang mengatakan bayakul akhar, eh, ada juga yang mengatakan idrib ala hadis ini, laisa syai'. Eh, buanglah hadisnya. Idrib ala hadisnya berarti buanglah hadisnya. Orang itu enggak ada nilainya. Apa itu ya? Laisa syai' maksudnya itu orang itu enggak ada nilainya bukan sifat buanglah hadisnya. Namanya maksudnya lemah sekali itu sebenarnya. itu. Nah, Nah ini pada satu orang ya, satu orang perawi ya, itu ada berbeda-beda. Nah para hujjah, para cendikiawan, atau para pakar hadis dalam masalah sejarah ta'adilin aja beda-beda. Paham maksudnya? Beda-beda dalam mengkritik, menjarah. Nah, tapi bagaimana timbangan atau mizan cara kita untuk menandainya para ulama? kita lihat sini. Fa idza bukan ada amal. Sekarang kalau mereka berselisih, mereka eh, para penjarah ini berselisih, ada yang takdil, ada yang menjarah, berselisih berarti kan? Ini bagaimana kata yang kita kerjakan dalam beliau? Allah Syekh Muhammad bin Shalih ini kita katakan idza khalafa ulama fi misli hadhihi mas'alati wa ghairiha apabila para ulama berselisih nah dalam permasalahan seperti ini atau yang selainnya fa inna na'khudhu bima huwa arjah maka kita mengambil eh, barakallahu fikum nah ucapan yang lebih kuat mengambil jarak yang lebih kuat di situ atau mengambil pendapat yang lebih kuat fa idza kana alladhi wasaqahu a'lam bi halil syakhsi min ghairihi ya sekarang ini apabila orang yang mensifahkan dia itu orang lebih tahu tentang keadaan orang tersebut dari yang lainnya apa maksudnya misalkan muridnya sendiri si A ini gurunya si B nah si A menjawab si B karena si A tahu persis siapa si B ini dan mulazama duduk dengan gurunya si A itu bertahun-tahun sehingga si A mengatakan si Fulan ini daif C yang jauh jauh sana C yang mati mengatakan C mengatakan enggak dia sifat kemudian yang D yang jauh sana mengatakan oh dia itu enggak masalah makbul diterima hadisnya padahal yang lebih tahu keadaannya mana yang A tadi guru tadi yang gurunya tadi paham ya nah A ini gurunya si B. Si B ini muridnya si A ini. Paham ya? Nah, ketika si A ini menjarah si B atau mentakdir si B, tahu keadaannya itu. Karena apa? karena lebih tahu karena dia gurunya. Mulazamah juga bertahun-tahun tentang keadaan dia tahu itu. Nah, di sana ada si C sama si D. Si C ini, paham ya? Nah, dia juga apa? gurunya si B juga, cuma enggak lama. Si D juga gurunya si B, tapi enggak lama. Nah, sehingga si C dan D itu nanti kalau muncul zarah atau ta'dil paham ya maka yang didahulukan yang mana yang Arabi karena yang A lebih tahu keadaannya daripada si C jadi D paham maksudnya ini ya ini sekedar memudahkan aja nah jadi kata beliau Faidakan alladhi wasaqahu a'lam hal syakhs min khairih. Apabila orang yang mensikohkan perawi tersebut lebih tahu keadaannya atau keadaan orang tersebut daripada yang lainnya fa innana na'khudhu biqaulih maka kita mengambil ucapannya anna a'lam bihalihi min ghairihi karena dia lebih tahu tentang keadaannya daripada yang lainnya paham maksudnya ini ya na'am walihada oleh karena ini la nara ahadan ya'lam hal syakhsin eh, oleh karena ini kita tidak nah kita tidak mengetahui atau kita tidak berpandangan bahwasanya ada orang atau kami tidak melihat Nah, ada orang yang mengetahui keadaan orang lain kecuali mangkana bainahu wa bainahu mulazamah. Nah, kecuali orang yang antara dia dan antara gurunya tadi atau antara rawi dan yang juga mujarah tadi atau yang ta'dil tadi mulazamah mulazamah apa maksudnya mulazamah? Duduk belajar situ. Duduk bertahun-tahun atau duduk lama. Mulazamah mulazamah itu senantiasa duduk bermulazamah itu maksudnya itu. Apa maksudnya itu? Berguru atau belajar. Paham maksudnya? Ewana, Antara guru dan muridnya ada ada unsur belajar sih. Muridnya belajar sama gurunya bertahun-tahun. Paham maksudnya? Ya? Seperti misalkan Syu'bah, ya, seperti misalkan barakallahu fikum Nah Muhammad bin Bashar. Ya, Muhammad Bashar itu muridnya siapa? Yahya bin Sa'ad al Mulai Mula zamannya selama 20 tahun. Berarti Yahya bin Sa'ad al bisa jadi lebih tahu tentang keadaannya Pak Muhammad bin Bashar. Ya. Seperti itu barakallahu fikum. Dan nah, di sini fa'idah alimna mulazimullah. Apabila kita telah mengetahui bahwasanya laki-laki ini atau perawi ini mulazimullah, senantiasa duduk belajar bersama gurunya tadi. Bahwa siapa mobil adalah kemudian gurunya tadi mensifati dia dengan adalah orang ini memiliki sifat adalah. Kulna dua adalah kita katakan dia lebih tahu dari yang lainnya. karena guru diqaulih karena kita ambil ucapannya. Pamulung, Karena gurunya gitu loh. Muridnya ini duduk sama gurunya bertahun-tahun. Bukan setahun, dua tahun, dua puluh tahun misalkan. Sehingga dia tahu keadaan muridnya bagaimana gitu loh. Gerak-geriknya itu tahu gitu loh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ya Allah. Amma in tasamal amran, ini kata berikut. Apa kata berikutnya ini? Wa kata demikian juga. Nama ila ba'atha abun rajulan wa kana munazilan lahu. Ya Demikian pula kalau seandainya ada contoh Nah, salah seorang di antara mereka, yaitu para perawi tadi, yaitu para para, nah para pengkritik hadis tadi itu Nah, para penjara tadi mereka mendaikkan seorang perawi. Bahkan Anas bin perawi yang didaikkan ini adalah apa? Adalah murid yang senantiasa duduk bersama gurunya tadi. Paham Murid yang senantiasa mulazamah, duduk belajar bersama nah mujarrih tadi, orang yang jahat tadi. Nah. Wa huwa a'lamu bi ahwalihi nah, dia lebih tahu keadaan daripada yang lainnya fa inna na'khudh bi qawlih. Maka kita mengambil ucapan orang yang jahat tadi. Jadi dalam masalah mencari wa ta'dil ini jangan sampai bingung. Jarak itu ada kritikan, mengkritik atau menghukumi, paham ya? Nah, menghukumi dengan dia itu lemah atau dia itu nah barakallahu fikum dhaif atau lain hadis atau yang semisalnya. Ta'dil itu memberikan rekomendasi, dia makbul, siqah, paham itu ya? Nah, jadi ta'dil itu merekomendasikan. Paham ya? Diberikan rekomendasi kalau jarak itu kritikan. Paham itu? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Fal muhim, maka yang penting annahu idza ikhtalafa hufadul hadis fi ta'dil rajulin. Yang penting apabila ada perselisihan antara para penghafal hadis, para hufadul hadis di dalam ta'dil atau memberikan rekomendasi terhadap seorang atau tajrim atau mengkritik eh, terhadap seorang perawi, wa kana adu aqrab ila ma'rifatul mawsuf. Kemudian salah satu di antara dua orang tersebut, maksudnya di antara salah satu di antara apa? Nam yang ta'dil dan yang mujarrah tersebut mengetahui keadaan yang disifati daripada yang lainnya, apa maksudnya? Lebih mengetahui itu. Fa inna na'khudhu bi qawli man huwa aqrab ilaihi. Maka kita mengambil ucapan orang yang paling dekat dengan orang yang bicara atau yang ta'dil tadi. Wa a'lam bi halihi min ghairihi. Dan kita lebih memilih orang yang tahu keadaannya daripada yang lainnya. Jangan malah mencari orang lain itu loh. Ya nah barakallahu fikum. Amma in tasawal amran bi an kana kullu wahidin minhuma ba'idan an dhalika syakhs au jahil au jahilna al-amra bi dhalik. Perhatikan. Adapun kalau seandainya yang sama-sama, sama-sama kuatnya itu loh. Sama-sama kuatnya. Nah, dia berguru dengan si A selama 20 tahun. Si B ini. Nah, si B juga berguru dengan si C selama 20 tahun. Sama-sama kuatnya, sama-sama sama-sama mengetahui keadaannya itu. Ternyata si A menjarah. Si B ini kabda si B ini doi Si C malah mengatakan, "Oh, si B istiqah, si B maghul." Misalnya seperti itu. Nah, sama-sama sama-sama sama-sama kenal, sama-sama dekat, sama-sama juga mula zamannya juga lama. Paham belum masalah ini? Ini bagaimana? Amma intasawar amron. Adapun jika kedua-duanya perkara yang sama, bi anna eh, kullu wahidin bi an kana kullu wahidin huma ba'idan darajat syakhs, kedua-duanya sama-sama jauhnya, sama-sama enggak tahunya gitu, atau sama-sama jauhnya atau sama-sama tidak tahu perkara masalah tersebut, faqad ikhtalafa ulama, maka sungguh para ulama telah berselisih hal na'khudhu bi ta'dil atau na'khudhu bi tadrij. na'khudhu bi Kita mengambil yang ta'dil tadi atau yang tajrid? Mengambil Enam, hufadul hadis atau mengambil orang yang mentadil, yang merekomendasi perawi tersebut atau mengambil orang atau yang orang yang atau orang yang jarah atau yang mengkritik perawi tersebut bina analah dibangun di atas perkara bahwasanya hal aslu fil insani al adalah awal aslu fihi adam al adalah ini ada pertanyaan diambil dari apa diambil dari ungkapan bahwasanya pada asalnya yang namanya manusia itu hukum asalnya itu disifati dengan adalah apakah tidak belum pada asalnya manusia itu disifati dengan adalah ataukah asal manusia itu ada adalah? Ya. Paham maksudnya? Ya. Faman qala maka orang yang mengatakan innal aslan adalah maka ada pun orang yang mengatakan bahwasanya asal manusia itu adalah sifatnya adalah. Disifati dengan apa? Mustaqim mustirah. Jalan hidupnya lurus. Itu hukum asalnya maka akhadha bil adalah. Maka na barakallahu fikum hendaknya apa? Hendaknya Nah, dia mengambil atau oh, ukhi dari adalah maka hendaknya diambil apa? Bila adalah dengan sifat yang adalah tadi. Ini kalau yang mengatakan asal manusia itu adalah itu, paham ya? Yang berikutnya, wa man qala inna asla adalah ada yang mengatakan bahwasanya manusia pada asalnya nanti tidak memiliki sifat adalah itu pada asalnya. Nah, berarti apa? akhadha bil jarh, maka dia mengambil apa? Dengan jarah kritikan tadi. Nah, waradda riwayatah. Kemudian akhirnya apa? Menolak Nah, barakallahu fikum riwayatnya. Karena apa? Karena hukum asal manusia itu tidak memiliki sifat adalah. Ini pendapat yang kedua ini. Apa itu ya? Nah, tapi sebagian para ulama yang lain merinci. Kita akhiri dengan rincian ini, wa fassala ba'dhum faqal. Sebagian mereka merinci. 6. Nah, yuqbal huma ma kana mufassaran Diterima eh, hadisnya dari keduanya maka mufassaran. Manakala dia nah barakallahu fikum makanan mufassaran manakala dirinci mufassaran nah dalam artian dijelaskan lagi itu loh nah wal mufassar itu an yaqul al mu'addil maksudnya ketika dia itu perhatikan ya maksudnya mufassar maksudnya ketika dia itu merinci dan ya, ketika dia itu menjarah dengan rincian dan ketika dia mentadil juga dengan rincian itu loh lagi ini wal mufassar itu an yaqul mufassar yang dirinci seperti orang yang mengatakan al-mu'addil alladhi wasafa bil adalah wa adlun. Perhatikan Al-mu'addil orang yang mentadil, orang yang memberikan rekomendasi itu yang mesti pasti dia dengan adalah itu wal adl. Dia sendiri adalah adil. Apa maksudnya itu? Orangnya memiliki sifat adalah juga. Wa ma dzukira fihi min al jalal faqad taba minhu. Nah, maksudnya maksudnya maksudnya orang yang mentadil itu Nah, orang yang disifati dengan adalah tadi benar-benar dia itu adil itu tahu belum orang yang disifati dengan adalah tadi benar-benar orang itu adil itu benar-benar adil sesuai dengan apa yang diucapkan itu wa madzukra fihi ada pun yang disebutkan tentang mengenai orang tersebut yang orang yang adil tadi minal jarah berupa jarah faqad taaba minhu dia pernah dikritik pernah dijarah oh dia itu kada pendusta eh, dia itu pernah seperti ini telah minum khamar tapi sudah bertobat paham masalah ini anda rinci lagi tafsir dari rinci lagi nanti mufassal dirinci disebutkan ini. Wa ma dzikra dan perkara-perkara disebutkan tentang orang tersebut yang agung tadi eh, berupa jarah faqad taba minhu dia telah taubat dari perkara tersebut. Misal an yujr an yujra nah misal an yujra bi annahu yashrabu khamr. Seperti contohnya orang dijarah, orang dikritik dikarenakan sebab dia minum khamr. Paham itu? Sebabnya dia minum khamr. Dia sih kok, dia orangnya adil, terpercaya gitu. Ya, eh, sikoh dan juga memiliki sifat adalah. Cuman dia apa? Cuman dia dulu pernah minum khamr itu loh. Sudah tobat itu loh. Fayaqulu alladhi wasafahu bil adalah, maka orang yang mesti dia dengan adalah wal adlun. Nam itu yang, yang orang tersebut adalah adil tadi. Wa ma dzukira anhu min syurbil khamr faqad minhu dan yang disebutkan mengenai hal mengenai orang tersebut bahwasanya dia minum khamr, dia sudah bertobat darinya. Nah, idan muqaddim al-fasar. Berarti kita apa? mendahulukan yang mufassar. Mana mufassar tadi? takdirnya Karena dia sudah takdir dalam keadaan dia dengan adil, dia sudah bertobat dan minum khamr tadi sudah. Belum? Ya, benar. Li'annahu ma husdatul ilm karena dia bersama dia, bersama orang yang takdir ini yang memberikan rekomendasi, dia baik orangnya, sikoh dia percaya. Nah, tapi dia minum khamr dan bertobat. Apa maksudnya? Berarti orang yang menetapkannya memiliki tambahan ilmu. li'anahu ma'ahu dikarenakan orang yang mentah tadi memberi ketambahan ilmu paham belum paham salah ya nah fakat alima fakat alima fakat alima annahu majruh bil awal sungguh dia telah tahu maksudnya dia itu dijarah pada yang pertama tumazala anhu kemudian bilang jarah ini bilang kritikan ini mainan eh, main jah kemudian bilang perkara-perkara yang mengharuskan dia jarah berhilang dengan taubat tadi paham belum nih nah seperti itu jadi bagaimana terusan Berarti diterima, di, yang dikedepankan yang tadilnya atau jarinya? Tadilnya, karena jelas mufasir, di itu, tadilnya mufassar. Dia itu orang sikoh, terpercaya, makbul. Tapi dulu minum khamer Ada yang misalnya ada makan oh dia itu minum khamer Tapi sudah taubat dari itu. Berarti orang yang tadil itu punya tambahan ilmu itu. Sudah bertobat dari minum khamer Nah, berarti apa? Setelah ditafsir seperti itu, di mufassar seperti itu, jelasan seperti itu, berarti yang diambil yang tadilnya. Berbeda sebaliknya nanti. Eh, Wa in kana al-amru bil kalau seandainya perkara itu sebaliknya, bi an qala jarah, orang yang jarah ini, orang yang mengkritik mengatakan hadza rajul laisa bi adlin. Orang ini enggak adil. Orang ini tidak memiliki sifat adalah li'anu mudminun 'ala syurbil khamr. Karena dia terus-menerus eh, terus-menerus minum khamr. Baru apa apa tadi kan? Ayo mana? Fa fi hadhil halah nuqaddim al-jarih. Dalam keadaan seperti ini berarti apa? Kita mendahulukan al-jarih yang mengkritik tadi. Karena tidak ada unsur taubat di situ. Paham ya? Dia tidak adil, dia masih terus melakukan minum khamar. Kamu belum ini sama ya? Ayo nang barakallahu fiikum wa bidakullah seperti itu nah. Yang terakhir wa in lam yakun ahadun mufassiran aw fassara jami'an syai'an an rawi. Sekarang kalau seandainya salah satu di antara keduanya tidak ada yang merinci, tidak ada yang menjabarkan dari mufassiran, tidak ada yang fasir, tidak ada yang mentakdir dengan cara yang dijelaskan, digambarkan, dirinci. Tidak ada juga yang mentak, eh, nah para kalau itu jarah dengan dengan cara rincian tadi atau tidak tidak dirinci. al fasara kedua-duanya merinci jami'an syai'an al-rawi. Makanya kedua-duanya merinci sedikit daripada keadaan rawi tersebut. fauna naqul maka di sini kita katakan ingkar jarah atau takdir wal mufassar. Apabila jarahnya itu tanpa tanpa dijelaskan tanpa dirinci lagi dan takdir juga tanpa dirinci atau takdir atau pasar, saya bagi an wakaf maka yang paling bagus selamat atau wakaf Am ya yang yang menjalin yang ini mengatakan apa al mujarrih beri mengatakan apa al mujarrih mengatakan bahwasanya fulan kada. dah gitu Pak kenapa kabarnya kenapa fulan kada gitu Pak yang muadil yang mutadil itu mengatakan fulan pak Oh ya atau fulan adil eh, fulan adil. Tapi nggak disebutkan juga, berarti nggak mufasal itu kan? Ya, seperti itu bagaimana? Fayan bagi anak orang maka kita lebih bagus atau selainnya kita untuk berhenti. di Idalam najib murajihan. Apabila kita tidak mendapatkan sesuatu yang menguatkan, fal wajib tawakuf maka yang wajib tawakuf berhenti tidak bisa menghukumi. Fi hala fi haliha rasul untuk keadaan orang-orang eh, lelaki ini atau keadaan perawi ini. Kenapa para fikum? Karena kita tidak mengetahui keadaannya. Paham ya? Karena sama-sama yang mentakdil juga